Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin <coughs> ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal <clears throat> yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan yang zahir maupun yang batin dan kewajiban bagi seorang muslim dan atas seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas <clears throat> nikmat yang diberikan kepadanya supaya nikmat tersebut bertambah dan bertambah karena nikmat apabila disyukuri akan menetap dan apabila dikufuri maka akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Salam dan salam semoga <clears throat> senantiasa tercurah untuk Rasulullah SAW serta keluarga beliau yang mulia dan juga para sahabat. Semoga Allah SWT merindai mereka dan juga kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu Baik, Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah, <clears throat> mohon maaf sebelumnya. Suara agak tidak mendukung pada <clears throat> beberapa hari ini. <clears throat> Tapi insya Allah acara tetap akan kita langsungkan sebagaimana biasanya meskipun dengan Eh, suara yang lemah, <clears throat> seperti biasanya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sempat masuk. Langsung kita jawab dan kita bacakan pertanyaan yang pertama <clears throat> dari Rasena Sutopo. Boleh mengatakan saya masih belum paham tentang mentakwil istiwa dengan kekuasaan. Mentakwil turunnya Allah dengan turunnya rahmat Allah. Ya. <clears throat> mentakwil kurang lebih maknanya adalah mendatangkan makna yang baru. Mendatangkan makna yang baru. <clears throat> Allah swt telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah beristiwa. Allah beristiwa. Beristiwa di dalam bahasa Arab <clears throat> memiliki makna yang sudah jelas. Orang yang mempelajari bahasa Arab maka dia tahu apa makna istiwa. Maknanya di dalam bahasa Arab adalah makna yang jelas. <clears throat> Apabila ada seseorang yang mendatangkan makna yang baru yang tidak berdasarkan dalil maka ini adalah takwil yang tercela seperti misalnya memaknai istiwa dengan kekuasaan istiwa istawa diganti dengan istaula ini enggak ada di dalam bahasa Arab yang demikian enggak <coughs> ada di dalam bahasa Arab yang demikian dan ini adalah penyimpangan mengganti makna sebuah kalimat dengan makna yang lain tanpa dalil. Istawa maknanya maklum di dalam bahasa Arab dan bukan maknanya istaulah. Bukan maknanya menguasai. <clears throat> Kewajiban seorang muslim mengatakan meyakini bahwasanya Allah beristiwa tapi istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Dan tidak boleh dia mentakwil dengan mengatakan bahwa makna istiwa adalah istilah. Tidak boleh dia mengatakan bahwasanya makna istawa atau istiwa adalah berkuasa. <clears throat> Ini namanya mengganti makna dan pada hakikatnya dia telah menolak sifat di antara sifat-sifat Allah. pada seorang muslim diperintahkan untuk menerima apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Demikian pula turunnya Allah ditakwil dengan turunnya rahmat Allah. Ini juga mentakwil merubah makna beda antara turunnya Allah dengan turunnya rahmat Allah. Allah turun sebagaimana yang Allah kabarkan dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam sunnah maka harus kita tetapkan sebagaimana datangnya Allah turun ke langit dunia kemudian mengatakan siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan turunnya Allah sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan turun yang dilakukan oleh makhluk cukup kita katakan Allah memiliki sifat turun nuzul tetapi turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk sehingga tidak perlu kita mentakwil dan mengatakan yang turun adalah rahmat Allah kalau yang turun adalah rahmat Allah bagaimana dia mengucapkan man yada'uni fa'astajibulah siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan ini yang mengucapkan adalah Allah, bukan rahmat Allah. Yang mengucapkan ini adalah Allah dan bukan rahmat Allah. Sehingga mentakwil turunnya Allah dengan turunnya rahmat Allah ini adalah takwil yang tidak dibenarkan. Jadi seorang muslim menerima dalil apa adanya dan mengatakan bahasanya. Allah memiliki sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungannya dan tidak sama dengan makhluk. Nah, pertanyaan dari Sofi Dani. Apakah ini maksud di sini dengan disembelihlah kematian? Mengapa pelaku dosa besar berada di dalam surga? Ya, disembelihlah kematian maksudnya adalah kematian kelak akan di diwujudkan oleh Allah berupa kambing diwujudkan oleh Allah berupa kambing dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu dan akan dibinasakan kematian sehingga tidak ada istilah mati bagaimana disembelih oleh Allah Azza wa disembelih kematian tersebut yang diwujudkan kambing dan kalau dia disembelih berarti sudah tidak ada yang dinamakan dengan mati. Yang ada adalah hidup dalam keadaan baik atau dalam keadaan jelek. Penduduk surga akan hidup selamanya dan penduduk neraka yang memang mereka kekal di dalam neraka, dia akan kekal di dalam neraka dan tidak mengenalnya dinamakan dengan kematian karena kematian sudah disembelih. Itulah yang dimaksud dengan disembelihlah kematian. Mengapa para pelaku dosa besar berada di dalam surga? Sudah kita sebutkan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin tidak akan kekal di dalam neraka. Tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bagaimanapun kecil keimanan mereka akan masuk ke dalam surga dan disembelihnya kematian itu adalah setelah pelaku dosa besar masuk ke dalam surga. Setelah semua pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, barulah setelah itu disembelih kematian. Sehingga e, penduduk surga terus menerus di dalam surga dan penduduk neraka terus menerus di dalam neraka. Yang dimaksud dengan penduduk neraka di sini adalah orang musyrikin, orang munafik, ya dan juga orang-orang kafir. Mereka lah yang kekal di dalam neraka. <clears throat> Adapun pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin maka sebelum kematian itu disembelih mereka sudah dipindah terlebih dahulu ke dalam ke dalam surga. Allah taala alam. pertanyaan dari Arif Satrio di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Allah Subhanahu berkata kepada Nabi Adam keluarkanlah dari setiap 1999 orang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini bergembiralah kalian sesungguhnya dari kalian satu orang dan Yakjud majud seribu orang Berarti yang dikeluarkan oleh Nabi Adam sejumlah 999 orang akan masuk ke dalam neraka. Dan di kalimat berikutnya ketika dikabarkan bergembiralah karena dari kalian satu orang dan dari Yakjud wa Ma'jud seribu orang. Yang ini akan kan yang masuk ke dalam surga. Ada penjelasan mengenai ini karena saya khawatir salah menangkap karena manusia lebih sedikit yang masuk surga daripada Ya'juj dan juga Ma'juj. Maksudnya adalah dari seribu orang maka yang masuk ke dalam surga adalah satu orang dan 999 masuk ke dalam neraka. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah termasuk keturunan Nabi Adam. Dan jumlah mereka adalah sangat banyak dan jumlah mereka adalah sangat banyak dan kita belum pernah melihat mereka tapi jumlah mereka adalah sangat banyak sehingga ini menunjukkan bahwasanya yang masuk ke dalam surga adalah jumlah yang sangat sedikit jumlah yang sangat sedikit dari seribu orang hanya satu orang yang masuk ke dalam surga. Jadi kurang lebih demikian yang ingin kita uh, sampaikan bahwasanya uh, jumlah penduduk surga ini adalah sangat sedikit dan jumlah penduduk neraka adalah sangat banyak. Dan Ya'juj dan juga Ma'juj mereka adalah termasuk penduduk neraka. Termasuk orang-orang yang kafir dan mereka adalah termasuk keturunan dari Nabi Adam alaihissalam termasuk keturunan dari Nabi Adam alaihissalam nah dari Andalusia disebutkan dalil mohon disebutkan dalil atau hadis yang menyatakan jumlah malaikat neraka 19 dan 4,9 miliar malaikat yang menyeret manusia ke jahanam. Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. <coughs> Di dalam neraka ada 19. Maksudnya ada 19 malaikat. Lihat surat Al-Mudathir. <coughs> Kemudian 4,9 miliar malaikat ini adalah yang menyeret jahanam. Bukan yang menyeret manusia, tetapi yang menyeret jahanam untuk diperlihatkan kepada manusia yang ada di padang mahsyar. Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurrunaha pada hari tersebut akan didatangkan jahanam dan dia memiliki 70 ribu tali kekang dan setiap tali kekang diseret oleh 70 ribu malaikat sehingga semuanya ada 4,9 miliar didatangkan jahanam dan diseret oleh 4,9 miliar menunjukkan tentang besarnya jahanam malaikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa mereka menyeret jahanam dan jumlah mereka adalah 4,9 miliar menunjukkan tentang bagaimana besarnya jahanam. Taib. Kemudian pertanyaan dari Elvi Agustina, apa maksud dari manusia? Ada manusia yang diseret pada wajah-wajah mereka menuju tempat berkumpul. Ya, mereka berjalan di atas wajahnya berjalan di atas wajahnya menuju ke padang pengumpulan ke tempat dikumpulkannya manusia. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan di akhirat tapi masih di dunia. Masih di dunia sebagaimana sudah kita sampaikan. Dodi Yuda Utama Halakoh ke-10 disebutkan bahwa di dalam kubur para nabi dalam keadaan salat. Bagaimana penjelasannya? Bukankah Nabi telah meninggal? ya, mereka sudah meninggal dari kehidupan dunia. Tapi mereka hidup di dalam alam kuburannya dengan kehidupan yang lain. Kehidupan alam barzakh. <coughs> kehidupan alam barzakh. Dan kehidupan alam barzakh berbeda dengan kehidupan dunia. Mereka hidup di alam barzakh dan kehidupan mereka lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam bahasanya para nabi dalam keadaan hidup dan sebagaimana Allah mengabarkan bahwasanya para syuhada di kuburan mereka dalam keadaan hidup. Tapi hidup mereka berbeda dengan hidupnya manusia di alam dunia. Kehidupan mereka lebih sempurna daripada kehidupan manusia di alam dunia. Dan sholatnya para nabi bukan sholat karena dibebani. Tapi ini adalah sholat yang merupakan kenikmatan, bukan sholat yang merupakan pembebanan. tata caranya Allah SWT yang maha mengetahui <clears throat> Allah SWT yang maha mengetahui bagaimananya dan mereka adalah alam tersendiri lain dengan alam dunia sebagaimana kita beriman bahwasanya manusia akan ditanya di alam kubur dan dia bisa berbicara <clears throat> dan dia bisa duduk di alam kuburnya maka ini sesuai dengan cara yang Allah mengetahuinya. Meskipun tidak kita ketahui, maka kita harus beriman. Meskipun kita tidak mengetahui caranya, maka kita harus beriman sebagaimana datangnya. Dan Allah Allah SWT maha mengetahui segala sesu, uh, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. <clears throat> Yang ketujuh dari Nunung Kurniasih. Di dalam Al-Qur'an 72 penjelasan luas surga seluas bumi dan langit <clears throat> sesuai dengan surat al Imran ayat yang ke-133. Di penjelasan halakah sebelumnya ada seseorang yang terakhir kali masuk surga masih ada tempat untuknya 10 kali lipat dunia. Jadi tepatnya bagaimana luas surga? Surga ini memiliki luas yang yang sangat luas sekali. Yang sangat luas sekali. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Arduha as-samawati wal ard." Arduha as-samawati wal ard. <coughs> Sebagian ulama menjelaskan Ardun di sini artinya adalah lebar. Lebarnya seluas langit dan juga bumi. Kalau lebarnya saja demikian, lalu bagaimana dengan panjangnya? Kalau lebarnya saja seluas langit dan juga bumi, dan ini bukan sesuatu yang sedikit. Apabila lebarnya saja seluas langit dan bumi, sepanjang langit dan bumi, lalu bagaimana dengan lalu bagaimana dengan panjangnya? Lalu bagaimana dengan panjangnya? Jadi yang dimaksud dengan ardun di sini adalah lebar. <coughs> Allah taala a'lam. Pada langkah ke-21 dari silsilah ilmiah kelima tentang Ya'jud dan Ma'jud, sebagian yang kedua diceritakan bahwa mereka akhirnya mati dalam satu waktu afan melihat runut ceritanya sudah diciptakan mereka hingga mati <clears throat> boleh karena berasumsi bahwa cerita Ya'jud dan Ma'jud ini seperti sebuah kisah di mana saat Ana mengetahui halakah yang ke-21 Ana sempat tersenyum bahkan bisa disebut tertawa saat mereka berkata bahwa mereka telah membunuh penghuni langit saat melihat panah-panah mereka penuh darah Padahal Allah Azza wa Jal Dialah yang melakukan hal tersebut Anas sempat berpikir Bahwa Allah sepertinya sedang bermain Dialah yang menciptakan Dan dia pula yang mematikan Dan memang semua itu berlaku untuk semua hal lainnya Baik di langit maupun di bumi Anas sempat berkata Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Lucu yakni dia berbuat leluasa Yakni mengawali dan mengakhiri Nah, apakah sempatnya anak berkata dalam hati berpikir mau menuduh Allah Azza wa Jalla itu semaunya saja telah membuat anak murtad tanpa sadar apakah harus bersyahadat lagi? Mohon jawabannya. <clears throat> Tolong di ke web supaya anak sebab anak kesulitan mendengar radio stream HSI tidak bisa aktif radionya sedangkan saat ke webnya bisa. Nah, pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jal <clears throat> atas apa yang sudah dilakukan dan beristighfar kepada Allah SWT dan memperbanyak istighfar dan berjanji untuk tidak mengulang yang demikian dan ini adalah tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim dan Allah subhanahu taala la yis'alu amma yaf'al wa misalun Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan tetapi kitalah yang akan ditanya mereka lah yang akan ditanya kita beriman dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW sebagaimana datangnya dan apabila masuk di dalam pemikiran kita pemikiran yang menyimpang maka segera kita berlindung kepada Allah berlindung kepada Allah dari pemikiran-pemikiran tersebut karena itu dari syaitan. Karena itu dari syaitan. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dzukira al-qadaru fa'amsiku." Apabila disebutkan takdir, hendaklah kalian menahannya. Maksudnya apabila sudah mulai datang was-was dari syaitan begini dan begini maka segera kita berhenti dan kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan tersebut. <clears throat> kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan semoga Allah SWT memberikan kita istiqamah di dalam agamanya dan uh, menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar doa hamba-hambanya. Pertanyaan ke-9 dari Dona pada kodok satu Ya'juj dan juga Ma'juj bagian yang kedua disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan busur panah mereka untuk membunuh penduduk langit. Apakah ini masuk dengan penduduk langit? Maksudnya adalah para malaikat dan juga Allah Azza wa Jal karena Allah SWT berada di atas. Jadi menunjukkan kekufuran mereka dan mereka adalah orang-orang yang kafir membuat kerusakan di permukaan bumi baik pertanyaan dari Irwan Noviandi dalam hadis Allah menyebutkan menyebut Yakjud dan Majud sebagai hambanya apakah sebutan hamba Allah itu boleh disandarkan pada makhluk Allah yang membuat kerusakan <coughs> dalil menunjukkan demikian dan perlu diketahui bahasanya hamba atau hamba Allah terbagi menjadi dua. Atau pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah hamba Allah yang umum. Hamba Allah yang umum. Yang kedua adalah hamba Allah yang khusus. Hamba Allah yang umum <clears throat> ini semua makhluk adalah hamba Allah. Yang kafir maupun yang muslim. Abdun artinya adalah sesuatu yang tunduk. Dan seluruh makhluk Allah di bawah, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Orang kafir sekalipun dia di bawah kekuasaan Allah. Allah matikan sewaktu-waktu. Ya, eh, apa yang terjadi pada dirinya adalah di bawah takdir Allah. Ya, dan semuanya adalah hamba Allah dari sisi ini karena semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal dan tidak mungkin bisa mereka lepas dari kekuasaan Allah sehingga mereka dinamakan dengan hamba Allah tapi ini adalah pengertian hamba Allah secara umum dari sana ada pengertian hamba Allah secara khusus siapa mereka mereka adalah orang-orang yang Islam yang taat kepada Allah Azza wa Jal menyerahkan ibadahnya kepada Allah inilah yang dimaksud dengan hamba Allah secara khusus Nah Ya'juj dan juga Ma'juj adalah hamba Allah. Maksudnya adalah uh, pengertian hamba Allah di sini adalah yang secara umum. Pengertian hamba Allah di sini adalah secara umum dan bukan secara khusus. Jadi dalil menunjukkan demikian, ya. <clears throat> Taib di dalam uh, Al-Quran dalam surat Maryam Allah mengatakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda tidak ada yang uh, ada di langit dan juga di bumi kecuali dia akan mendatangi Allah sebagai seorang abdan, sebagai seorang hamba. Tidaklah ada langit apa yang ada di langit dan juga di bumi kecuali dia akan mendatangi Allah dalam keadaan sebagai seorang hamba. Menunjukkan bahwasanya uh, semua makhluk ini mereka adalah hamba Allah. Tapi hamba Allah di sini adalah eh, pengertiannya adalah umum, ya bukan hamba Allah secara khusus. Baik. <clears throat> Pertanyaan selanjutnya dari Mariani Suwarno. Apakah saat ini surga neraka sudah ada penghuninya? Yang saya pahami dari materi surga neraka akan diisi setelah semua makhluk dihisap. Iya, uh, manusia akan masuk ke dalam surga ketiga kelak setelah dihisap tentunya sebagaimana, sebagaimana sudah kita sebutkan. Dan sekarang surga dan neraka sudah ada tetapi belum ada penghuninya. Surga dan neraka sudah ada tetapi belum ada penghuninya. <clears throat> dan bukan berarti bahasanya ini adalah perkara yang sia-sia. Tidak. Allah SWT menciptakan surga dan neraka sekarang dengan hikmah yang dalam. Di antaranya supaya orang yang taat supaya orang semakin semangat untuk mendapatkan surga dan semakin takut dengan neraka Allah Azza wa Jal karena surga sudah ada dan neraka sudah ada kemudian yang kedua saya baca tentang hadis di bulan Ramadan maksud Allah membuka pintu-pintu surga dan akan mengeluarkan berdua neraka itu apa maksudnya Hadis bukan demikian. Hadisnya adalah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka, bukan mengeluarkan penduduk neraka. Neraka belum ada penduduknya. Tapi sudah ada pintunya. Ya, jadi hadisnya adalah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Allah taala a'lam. Yang ke-12 dari Welas Kostiani Ummu Wahyuni. Masalah Dajjal, kalau orang yang sudah meninggal, apakah akan ketemu Imam Mahdi Dajjal, Nabi Isa AS, Ya'ju dan juga majud Tidak. <clears throat> yang bertemu dengan mereka adalah yang hidup saat itu. Adapun yang sudah meninggal dunia maka tidak menemui mm, Dajjal, Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam dan juga Ya'ju dan juga Ma'juj. <clears throat> ya itulah yang mungkin bisa kita sampaikan dan sekali lagi saya mohon maaf ya uh, agak suaranya agak tidak mendukung dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allah taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.